Alhamdulillah bilamin salatu wassalam syafi'il amin Husain Sayyidina Muhammad dan wa Abi syahli sadri yasir li amri datam Bali <clears throat> Gal ma'alif rahimahullah ta'ala nafa' nabi bi'ulum hidran amin Wa ilaga ila angkal Wa qala radiyallahu anhu al-alim bi asrihi mutalashi wa huwa fil haqiqa la syai' beliau berkata bahwasanya seseorang yang alim dengan semua hal itu pasti akan terburaikan. Padahal dia di dalam kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya memori yang kita miliki itu sangatlah kecil dan terbatas. Sehingga memori yang kecil itu tidak mungkin akan dipaksakan untuk memuat suatu hal yang banyak. Ditambah lagi, setiap manusia itu Allah bekali dengan satu hati di dalam badannya, bukan dua hati. Apalagi sampai lebih. Sehingga kalau seseorang itu fokus dalam ilmu fikih, maka pasti ilmu yang lainnya itu keteteran. Fokus dalam ilmu tafsir atau hadis, maka yang lainnya juga keteteran. Dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu, metode pendidikan dan pembelajaran yang benar itu adalah kita harus fokus terhadap satu hal yang kita akan bidangi. Sedangkan yang lainnya cukup kita mengetahui secara basicnya saja. Dan itu di mana diterapkan? Itu diterapkan di pesantren. Dengan di pesantren itu diterapkan dari mulai fikihnya ada, nahunya ada, sorofnya ada, elalnya ada, tafsir hadisnya ada dan sebagainya. Nah, nanti setelah kita selesai silahkan mau lebih menjurus mendalami yang mana gitu Tapi semua dasarnya kita sudah miliki. Sehingga kita bisa bicara masalah balagau, kita paham, bicara masalah nahu kita paham, bicara masalah sorof kita paham suruh ngajar ya bisa. Tapi kalau untuk mendetail, kita tidak akan fokus kecuali kepada yang kita di dalam bidangnya itu. Nah, gitu. Jadi seperti eh, kita di Madinah itu lebih fokus kepada fikih dan tasawuf. Abu Yazen di Mekah itu lebih fokus kepada hadis dan tafsir. Nah, begitu pula Habib eh, Sadiq di Hadramut itu lebih fokus kepada dakwah. Nah, jadi semua itu ada ada bidang-bidangnya masing-masing. Tapi kalau dia mengatakan aku alim dalam semuanya, nah, itu kalau sudah dikatakan aku alim, ah, berarti bodoh dia. nggak ada orang alim ngaku dirinya alim itu nggak ada. nggak ada. Kenapa? Orang tambah berilmu, tambah banyak ilmunya, maka dia itu sama seperti padi. Tambah banyak padinya, tambah menunduk. Sistem yang berlaku seperti itu. Kalau ilmu yang didapatkan itu adalah ilmu yang manfaat, manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang mana? Yang selalu diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan selalu meminta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu nggak harus menghatamkan kitab, nggak. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diiringi dengan hidayah daripada Allah. Sehingga ilmu yang sedikit itu menjadi barokah. Dan ilmu yang barokah itu akhirnya menjadi bekal untuk kehidupannya di dunia sampai di akhirat nanti. Itu ilmu yang manfaat. Jadi nggak harus sampai dia itu menghatamkan kitab sekian kitab melewati beberapa waktu sekian lama, nggak nggak harus. Tapi semua itu ada ada batasnya. Em, ada batasnya. Artinya apa? Kapan seorang itu sampai ke batas tersebut, maka dia dapat. Nah, itu. Makanya kan Al Habib Ahmad bin Hasan Atos yang mengarang kitab Tadkirun Nas yang dia itu mempunyai karomah yang banyak. Kadang-kadang dalam satu hari itu dia mimpi Nabi SAW setiap tidur. Jadi kalau tidur tujuh kali, ya tujuh kali mimpi Nabi. Dari saking dekatnya pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau dari yang mulai kecil sudah buta. Tapi walaupun buta, mata hatinya terbuka. Nah itu loh. Jadi segala sesuatu itu di dunia itu banyak kebohongan, banyak penipuan. Dan orang itu selalu dibohong-bohongi dengan dohir, mathar. Tapi batin ini loh, ini yang paling utama. Batin ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah disentrong oleh Allah Ta'ala dan rahmatnya, maka semuanya terbuka. Semuanya terlaksana. Semuanya dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Karena Allah yang berkehendak. Allah yang melaksanakan. Allah yang mengurusi semuanya itu. Nah, cuma sekarang ini kita didekatkan kepada makhluk. Ditipu daya dengan materi. Semuanya kepada makhluk, makhluk, makhluk. Sementara ke kita dilupakan. Nah, jadi banyak orang tertipu. Nah, ini seperti ini. Al-Habib Ahmad Asantas ini, beliau e, seorang yang buta, tapi mata hatinya terbuka. Sehingga pada waktu beliau itu kawin, e, pada malam pertama itu, dia berkata pada istrinya, Istriku, aku telah bernazar, kalau aku mendapatkan kamu nanti, aku akan membaca kitab Asyifa syifa Qadiyat itu, Syifa. Fi Hukukil Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu. Syama'ilun Nabi ya. Sifat segini kitabnya. Dia sudah bernazar mau baca sampai habis. Kalau aku dapat kamu gitu. Nah, jadi tolong ya dipegang ya lampunya ini, lampu. Nah, udah itu istrinya dia bingung ini buta matanya suruh pegang lampu gitu. Apa maksudnya? Subhanallah dia dia pegang begitu dia pegang dia baca satu persatu terus nggak ada yang salah. Dibuka halamannya pas semuanya. <laughs> Sehingga biasanya dari mulai semenjak malam pertama dia sudah tahu kewalian daripada Ahmad bin Nah, beliau yang mengadakan Laisa li talibil ilmi wadifatun illa fi tasfiyati qalbih. Fa idza safa qalbuh falillahi awliya jawasis yatajassasuna lil qulubi safiyah. Fa idza wajaduha wada'u fiha syai'a. Ah, syai' ini ilmu yang manfaat ini. Katalah Habib Ahmad, seorang talibul ilm itu, siapa talibul ilm? Bukan pelajaran di luar sana enggak. Talibul ilm itu santri dan santriwati mereka belajar ilmu agama. Bukan ilmu umum. Ya, ilmu agama. Maksudnya ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita daripada se setan. Itu ilmu agama itu. Orang kalau belajar ilmu, sebetulnya nggak perlu banyak pekerjaan. nggak perlu banyak rajin. Biasa-biasa aja. Tapi yang paling penting harus dia rajin dalam satu hal. Apa itu? Bersihkan hatinya. Kenapa? Tempat ilmu yang manfaat itu bukan di otak. Tempat ilmu yang manfaat itu bukan di kitab. Ilmu yang manfaat itu bukan di, di suatu lembaga. Ilmu yang manfaat itu bukan di suatu majelis yang besar. Tidak. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah yang keluar dari hati masuk ke dalam hati. Itu ilmu yang manfaat. Bukan semua orang yang mempunyai ilmu manfaat sehingga bisa diajarkan berupa ilmu manfaat. Bukan semua orang yang bisa mendapatkan ilmu manfaat dari seseorang yang mempunyai ilmu manfaat. Walaupun orang yang memiliki manfaat, tapi kalau yang mendengarkan bukan hak, bukan tidak bukan ahlinya untuk mendapatkan manfaat, dia tidak dapat. Walaupun yang mengucapkan itu bukan termasuk yang berhak untuk memberikan manfaat, tapi kalau yang menerima siap untuk mendapatkannya, dia dapat. Jadi semua tergantung kepada persiapan seseorang. Siapa orang itu? Ya terserah, ini sebagai murid atau sebagai guru. Nah, jadi semua tergantung pada kita. Makanya beliau katakan, seorang talibul ilmi itu nggak perlu berbagai macam kesiapan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu. Tapi bersihkan hati. Bersihkan hatinya saja, itu saja. Nah, bersihkan hati gimana caranya? Enggak mudah. Bukan sama seperti kita itu mencuci baju itu. Pem, nah, Jadi bersih hati itu sulit. Pem, Kita nggak boleh marah. Tahan marah. Lawan. Nah, kita mau iri. Jangan. apa yang kita iri? Pem, Itu kan Allah yang menentukan semuanya. Lawan. Lawan sampai hilang sifat iri kita sampai hilang sifat sombong kita, sampai hilang ini, hilang itu, sampai bersih hati. Kalau sudah bersih hati, tanda-tandanya dia tidak berkumpul sama siapapun kecuali senang. Itu tanda yang pertama. Enggak berkumpul dengan siapapun kecuali dia senang. Orang itu senang dengan dia. Itu tanda hatinya bersih. Anak kecil senang sama dia. Siapapun senang sama dia gitu. Nah, kemudian mimpinya bagus-bagus. Mimpinya itu baik-baik gitu. Nah, itu tanda-tandanya orang yang punya hati bersih. Kemudian kalau dia itu seumpama dibelah dadanya untuk dibuka semua isi hatinya, dia tidak malu kepada orang karena nggak ada i, i, apa keinginan atau kebencian, kedengkian, ingin berbuat begini begitu dan sebagainya pada orang lain yang jelek-jelek itu tidak ada. Nah, itu adalah kebersihan hati. Nah, kalau orang sudah bersih hati semacam itu, maka mendapatkan ilmu nggak perlu lama-lama. Nah, menjadi seperti ada satu orang kiai ngajar, ada satu orang datang tiga bulan suruh pulang. Ada lagi tiga tahun baru suruh pulang. Ada lagi 10 tahun, baru sepulang. Istrinya dia bilang, nanti gimana sih didiknya? Metode didik ini gak seperti orang lain gitu. Kenapa? Nah, yang satu sebentar, yang satunya lama, yang satunya agak lama gitu. Apa kata beliau ya? Buat apa ya, muridku duduk di sini lama-lama? Kalau dia itu sudah siap, ya tinggal aku isi aja. Nah, gitu loh. Jadi ilmu itu adalah fisudur. La fis suturi itu artinya fisudur. Nah, sudur bukan semua sudur. Paham? Eh, walaupun namanya sudur, dia nggak berhak dapat ilmu itu gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang ilmu itu sudur atau ilmu nurun kasih nama sudur sama nur gitu. Nah, jadi enggak, tapi sudur itu adalah hati yang bersih. nggak ada kedengkian, nggak ada benci sama orang. nggak ada merasa kita lebih baik dari orang lain, nah, nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan semacam itu perlu mujah. Mujahadah itu enggak enggak enggak cukup sehari, seminggu, sebulan, setahun, sepuluh tahun. Nah, tergantung bagaimana kegigihannya. Dan bagaimana kedekatannya kepada Allah. Serta bagaimana dia itu menempuh jalan yang singkat. Untuk mendapatkan foto itu. Gitu hmm, kalau sudah dapat foto itu, anggap ah, apa? Banyak contohnya kan. Ambil satu contoh seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaw. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaw ini, dia seorang yang cita-citanya menjadi orang alim besar. Masalahnya, bukan semua keinginan terlaksana. Bukan semua cita-cita terrealisasi. Bukan semua tujuan disampaikan Allah Ta'ala kan, tapi tergantung kepada kehendak Allah. Kenapa? Yang berlaku di dunia bukan kehendak kita, tapi kehendak yang mau kuasa, yaitu Allah SWT gitu, bukan kita gitu. Nah ini beliau pengen menjadi bercita-cita menjadi orang alim besar, masalahnya dia anak satu-satunya dia punya ibu. Dari mulai kecil ibunya lumpuh. Sehingga dia meladeni ibunya, bakti sama ibunya. Mau belajar nggak bisa ditinggal. Sehingga dia terus sibuk untuk ngurus ibunya, cari makan untuk ibunya, dulangi ibunya, masak untuk ibunya. Sampai masalahnya nggak mati-mati, kecuali sampai umurnya 40 tahun baru mati. Nah, coba. Sehingga apa? Begitu dia berumur 40 tahun, apakah surut kemauannya dan cita-citanya di masa kecilnya tidak. Dia tetap ingin menjadi orang alim besar. Cuma masalahnya bukan seperti metode yang wajar. Artinya apa? Dia sudah 40 tahun. Nggak mungkin dia itu akan proses belajar alif tak lagi sampai dari bawah sampai ke atas itu. Tapi dia mau cari jalan yang singkat yang menyampaikan dia kepada Allah dan mendapatkan futuh daripada Allah Ta'ala. Sehingga dia cari itu. Dari satu kota, dia bergerilya, jalan terus, cari siapa seseorang yang bisa menyampaikannya kepada Allah dalam waktu yang singkat. Sampai akhirnya ketika dia itu sedang tahajud, dia mendengar suara hatif. Hatif itu adalah suara tanpa ada sosoknya. Nggak ketahuan sosoknya. Suara itu mengatakan, kalau mau engkau guru kamu yang mengajarimu langsung Rasulullah SAW, bacalah doa ini. Nah, apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammad wa ali Muhammad an tajma'a baini wa baina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Sudah. Allahumma inna saluka. Ya kali kalau kamu mau praktekkan ya silahkan ditulis silahkan. Tapi jangan cuma tulis ya, praktekkan. Allahumma inna saluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tajma'a baini wa baina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, aku memohon dengan keagungan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad engkau pertemukan aku dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Allahumma inni as'aluka bihaqi bijai Muhammad wa ali Muhammad antajma' baini wa baina Muhammad fid dunya al akhirah. Nah, itu. Sudah tulis semua? Sudah. Astagfirullahaladzim. Belum? Oh, tidak pernah waktu belajar bahasa Habib Zainul. Belum ulangi lagi, nggak ada gitu. Yang cekatan dong, terbuka gitu loh. Eh, makanya Rasulullah kan bilang, Inna Allah yuhibbul mu'minal gawi minal mu'minal da'if. Nah, itu kan cuma singgungan. Kasarnya itu gini. Allah itu lebih cinta pada orang yang cerdas daripada yang bodoh loh. Gitu loh. <laughs> Ngerti nggak? Nah, jadi makanya jadi orang yang cerdas. Bisa jadi cerdas setelah bodoh? Bisa. Diasah. Ya, Gimana cara ngasahnya? Digunakan akal itu untuk apa? Hafah? Hafalan, hafalan quran hafalan hadis. Dipaksakan. Nanti jadi cerdas. Jadi cerdas, jadi cerdik cara cara cara apa? E, memandangnya, cara menangkapnya itu tepat, cepat ya gitu. Sudah, Allahumma saluka bijai Muhammad wali Muhammad antajma baini wa baina Muhammad fid dunya qablal akhirah. masalahnya itu dibaca puluh ribu kali. <laughs> Ayo, sudah tulis harus praktekkan. Nah, coba. Nah, itulah kita. Oh, itu tujuh puluh ribu, tujuh ribu, nggak salah nih, gitu. Nggak salah tujuh puluh ribu. Nah itu loh. Jadi ketawa semuanya. Kenapa? Sudah yakin, wah tujuh ribu nggak bakalan deh. Gitu nah, berbeda sama si Abdul Aziz Adabak. karena keinginan untuk berjumpa dengan siapa? Oh, jadi berjumpa dengan Nabi itu murah, hanya tujuh ribu kali mau ketemu sama Rasulullah itu. Emang itu siapa? Harus berbuat sesuatu, berkorban sesuatu. Inti mau tinggal mau, ti mau tidur di hotel Dalwas ini yang Dalwa Suite satu malam itu satu juta tujuh ratus lima puluh. Nah, jadi uang jajan bulan berapa bulan itu buat kamu. Nah, kalau kamu yang mau ya seperti itu. Nah, kalian mau di Hayat Shangri-La di Surabaya itu, satu malamnya itu ada lima belas juta, ada yang dua puluh juta, ada yang sampai tiga puluh juta. Satu malam Tiga puluh juta. Itu cuma mau dapat kamar yang bah bagus. Mau Rasulullah tujuh puluh ribu bilang berat. Nah, itu loh. Jadi semangatnya itu kecil. Pikirannya cuma jodoh, jodoh, jodoh. Sebatas itu. Nah, jadi makanya akan dikatakan oleh para ulama, jadikan nyali kita itu yang kecil. Jadikan jari kita itu di, di mana? Baina ananis sama di antara bintang gemintang di atas langit sana itu. Nah, makanya kan ada satu orang tanya eh, ditanya oleh ayahnya, "Nak, kamu kalau sudah besar mau jadi apa?" Apa katanya anak itu? "Aku mau jadi seperti ayah." Apa katanya ayah? habis sudah aku gitu ya. Aku dulu, anakku waktu aku kecil, aku ingin jadi seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadinya seperti ini. Kalau kamu ingin jadi seperti ayah, jadinya seperti apa? Nah, jadi semangat itu kurang. Cita-cita itu kurang. Gitu. Nah, Ustaz bayangkan dulu waktu belajar di Madinah. Saya menjadi tahadusan bin nikmah Wala fakhar. Jadi bukan sombong. Gitu ya. Nah, jadi Ustaz itu, kalau kalian tuh pernah eh, melihat yang namanya kitab Minhaj. Segini nih kitab Minhaj. Kitab paling besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang sudah baca kitab Minhaj, dia berhak untuk menjadi seorang mufti. Segini kitabnya. Ustaz kan? Tapi baru seperenam. Kemudian gurunya Ustaz Habib Zain melarang Ustaz untuk melanjutkan. Tapi suruh menghafal ya Solihin. Alhamdulillah Ustaz hafal, hafal, hatamkan. Dan tiga hari sebelum Ustaz pulang, hatam ya Solihin. Jadi seperti itu. Jadi semangat itu besar. Al-Quran. Waktu itu saat menghafal Al-Quran. 8 hari, 1 juz. 8 hari, 1 juz. 1 bulan langsung udah 4 juz. Nah, dapat 4 juz, ditelepon sama Abu ya, Bebasan. Hasan. Disuruh jangan hafal Quran. Nanti repot. Nanti setelah murajaknya repot. Nanti bakal repot nantinya. Nah, akhirnya suruh ganti yang lainnya. Ganti minhak. Nah, gitu. Akhirnya dilarang lagi sama uh, guru Ustaz. Nah, begitu. Himma itu besar, semangat besar. Enggak ngelihat kitabnya. Kalau lihat, ya kitab segini bisa nggak ya? Nggak, pokoknya bismillah. Coba. Nah gitu. Kalau sekarang nggak. Nah, makanya dulu Ustaz mau ngobrol 10 menit aja nggak pernah. 10 menit, masalah dunia. Bukan masalah belajar. Nggak pernah. Memang. Eh, jadi makanya Ustaz kalau ngajar itu nggak pernah meroja. Buat apa meroja? Orang yang seperti yang Ustaz ungkapkan, Ustaz ajarkan, wah kayaknya Masya Allah, ya, Ustaz segera ya, luas. Ya udah cukup berarti. Nggak usah, nggak usah diperluas lagi, nggak usah belajar-belajar lagi. Yang diajarkan kayak begitu sebatas itu sedangkal itu gitu loh. Suruh tanya, ah, ada baca kan? Diam semuanya. Ya buat apa kita kalau roja? Nah, ah, itulah kulturnya kalian dengan kulturnya kita dulu gitu loh. Jadi kalian itu semangatnya kurang. Kenapa semangatnya kurang? Sering lihat televisi. Nah, gitu loh. Nah, lingkungan kalian tuh seperti itu, ngobrol, asik, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa sebagainya. Gimana mau nyampe? Gimana mau jadi solihah? Mau, mau jadi solihah itu nggak mudah. Eh, jadi solihah itu nggak marah kecuali karena Allah. Eh, bukan karena hawa nafsu. Kamu digilingkan sama teman kamu marah sudah nggak boleh. Nggak boleh, harus karena Allah marahnya. Nah, itu baru solihah. Nah, coba bayangkan, kamu tidur bangun ibu pek gitu, gitu. gila. bangun marah nggak? Marah nggak? Belum solihah. Belum solihah. Nah, itu di mujahadah, mujahadah itu terus mujahadah. Nah Jadi seperti itu. Kehidupan itu seperti itu. Ngerti ya Karena kehidupan di, di dunia ini bukan dengan kehendak kita. Ingat kehidupan di dunia ini bukan dengan kehendak kita, tapi kehidupan di dunia ini dengan kehendak Allah. Harus kita menjalani seperti yang dikehendaki Allah, bukan kehendak kita. Ya, harus jalani. Bisa, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tinggal kita memanage diri kita. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa dan terbiasa untuk melaksanakan semacam itu. Akhirnya apa? Dibaca oleh beliau. Dari habis asar dia baca sampai subuh. Pertama kali. Hari kedua berkurang. Hari ketiga berkurang. Sampai sebulan dia baca bis Isya sampai pertengahan malam sudah selesai. Karena sudah sering kan, jadi tambah lancar. Ketika dia sedang membaca, membaca, membaca Allah saluka bihaki Muhammad, bihaki bukan bicara ya, bihaki Muhammad wa ali Muhammad, Anda cuma bini wa baina Muhammad fi dunya qabla akhirah. Waktu dia baca, tiba-tiba langsung Rasulullah datang. Bukan dari tidur, bukan. Yang semacam itu bisa, bisa. Siapa bilang loh? Itu pikir Allah Taala yang mengasih Sayyidatuna Maryam, Allah Taala yang mengasih Sayyidatuna uh, siapa? Sultan Abiti Ali Azabidi yang setiap hari melihat eh, mendengar mendengar langsung eh, pernah melihat Rasulullah SAW langsung dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan tidur bisa Allah Taala dulu sama Allah Taala kurang kurang apa kurang efektif ah Allah Taala dulu hebat sekarang sudah kurang hebat karena manusianya sudah hebat gitu ya gitu dah nah, tetap saja Allah Taala al-bagi Al-Asaki bagi yang memberikan minuman, kebaikan, kemuliaan kepada aulia dulu, sampai sekarang masih ada. Masih tetap ada. Kitanya beda. Bahkan kita itu kesempatan. Kalau kita mau jadi wali zaman akhir ini, lebih mudah daripada zaman dulu. Kenapa? Karena godanya lebih berat dari zaman dulu. Jadi cukup kita di rumah. Jangan keluar dari rumah. Jangan lihat televisi. Jauhkan diri daripada materi sebagainya. Cepat sampainya. Tapi harus dilandasi dengan il ilmu bukan asal-asalan. Jadi orang mau uzlah itu ya harus perintah daripada guru gitu loh. Jadi cukup di pondok saja, nggak usah keluaran, nggak usah ulang ah, berapa tahun jadi insyaallah. Gitu loh. Nah, tapi kalau ini oh, udah standarnya udah 21 hari, nunggu 21 hari lihat-lihat waktu terus ya gimana gimana mau jadi gitu loh. Emangnya eh, makanya camkan baik-baik ya kata-kata Ustaz, camkan baik-baik dan jadikan sebuah hadiah dan sebuah pesan sampai seumur hidupmu. Kehidupan kita ke depan berat. Sangat berat dan sangat berat, lebih berat daripada kehidupan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu sama seperti 25 tahun lalu. 10 tahun yang akan datang sama kita mundur ke belakang itu 40 tahun. Jadi lebih cepat, lebih cepat perkembangannya pesat dan sebagainya. Jadi artinya apa? Untuk menjadi seorang istri solehah lebih berat, untuk menjadi ibu solehah lebih berat. Nah, jadi yang bisa mengentengkan, yang bisa meringankan, yang bisa membuat kita itu kokoh, terbentengi, dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini belajar semacam ini, belajar di pondok-pondok pesantren itu yang menjadi kekuatan. Tanpa itu kita nggak ada kekuatan sama sekali. Apalagi dalam keadaan pemerintah yang tidak mendukung seperti sekarang ini. Jadi semua yang nuansa Islam dihapuskan, dihilangkan, tanpa dijauhkan masyarakat daripada nuansa-nuansa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah Taala dan Rasulnya, maka susah. Tapi kita tidak mau e, putus asa. Kenapa? Karena satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu adalah pendidikan. Dengan pendidikan inilah kita akan membangun masyarakat yang madani, masyarakat yang kokoh, masyarakat yang kuat, masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang beriman. Walaupun pemerintahnya gimana, tetap selama ini ada pendidikan ini, tetap kita akan berjuang dan tetap tidak akan mati namanya keislaman itu. Nah, cuma mau cari orang-orang yang betul-betul berjuang karena Allah itu sulit. Mau cari orang yang mau e, merubah dirinya karena Allah seperti kemarin tadi. Apa itu? Fem ar-raja as-sadiq, al khawf as Itu mencari orang yang benar-benar mau seperti itu, itu sulit gitu. Ngapain kita mau bersolid diri? Orang segala sesuatu mudah, segala sesuatu enak. Manusia juga banyak semacam itu, kenapa kita mau ngasihkan diri? Kenapa kita mau jadi orang yang sedikit? Mau jadi yang nomi, eh, yang apa? uh, yang yang paling sedikit di zaman sekarang ini. Ya, jadi pasti seperti itu ada pikiran seperti itu. Siapa yang punya pikiran seperti itu? Siapa lagi yang bukan musuh kita? Siapa dia? Setan. Nah, jadi banyak kadang-kadang kamu pikirkan kalau cuma dulu kita seperti ini kita merasa tenang, keimanan merasa bulat, kita itu pengen begini, pengen begini. Tapi kenapa begitu keluar aja? Belum lagi ke rumah, masih keluar, sudah lain lagi, sudah kurang. Nah, itu loh pengaruh dari lingkungan itu. Kita ke Embong aja, ke Embong lain lagi sudah pengaruhnya. Karena pengaruh nafas orang yang lewat, pengaruh manusia yang kita tampak, yang kita saksikan itu sudah berbeda, membuat bawa arti itu. Nah, oleh karenanya itu, maka lingkungan itu yang paling utama untuk merubah seseorang. Guru kita, Abu Yasid Muhammad Maliki yang insyaallah hari Senin kita akan bersama-sama menghaulinya. Jadi, semua yang ada di sini Ustaz minta untuk mempunyai andil di dalam terlaksananya haul, yang bisa ngupas bawang kupas, yang bisa ngepak-ngepak, yang bisa naruh nasi-nasi, ah, supaya dapat dorokannya Abu Yasin Muhammad Maliki. Paham dia adalah musyrif di pondok ini, dan pondok ini Alhamdulillah banyak bicara Di antaranya itu, ada yang bermimpi pondok ini, eh, bagian ini, bagian kita berada sekarang ini termasuk dari surga. Hmm. Jadi pondoknya itu, direkturnya itu, yang menjaga itu Abu Yasin Muhammad Maliki. Di sampingnya duduk Rasulullah SAW. Nah, Abu Yahasan dia yang yang bagian apa pesuruh-pesuruhnya dari keduanya ini. Nah, subhanallah pada waktu itu diimpikan itu di surga. Ketika di surga, subhanallah yang ngajar itu Rasulullah, yang ngajar Abu Yah Maliki gitu. Nah, nah, jadi yang semacam uh, beliau ini Abu Yah Maliki ini yang tersohor, yang pembela dan pejuang ahli sunnah al jamaah, ah, beliau ini yang akan kita hauli insyaallah. Dan haul setiap haul setiap orang yang mempunyai andil, siapa orang yang mendoakan, siapa orang yang hadir, insya Allah pulang dan barang berkah. Jadi cukup kalau semua kalian itu pulang tidak mendapatkan, mendapatkan apapun daripada ilmu kecuali barokahnya Buya cukup. Insya Allah cukup untuk kita itu berjuang di dunia ini insya Allah selamat dan dapat hidayat insya Allah berkatnya mereka para aulia ya. Ha, jadi mau jadi orang kebanyakan apa jadi orang yang sedikit? Nah, ngomongnya doang gitu loh. Ngomongnya pun juga lemah. Nah, ya. jadi harus bukan cuma ngomong, kita itu harus berusaha. Paham? Harus berusaha untuk untuk merealisasikan keinginan kita. Jadi nggak cukup ngomongan aja, "Iya, ana mau, mau, mau jadi solihah, mau." Ah, mau jadi solihah, kenapa pengen mau? Karena pengen cepat kawinnya itu loh. Paham? Ah, tapi sementara gimana solihah itu nggak paham. Dia nggak pikirkan. Yang penting kan yang disiapkan apa? Baju, ya kan? Cara make up sudah bisa, apalagi Ah, kalau sudah punya anak dia bisa memandikan. wah oh, cukup sudah itu cukup ya kan? Nah, emang nggak mikir. Nanti kalau sama-sama suaminya diginiin gimana? <laughs> dibentak gimana gitu. Baru dia kalau dia nggak ada persiapan kaget, kaget akhirnya minggat. Nah, minggat akhirnya kecelakaan mati sulhotiman, alhamdulillah. Nah, jadi nggak bukan mudah, kehidupannya bukan mudah. Yang menyelamatkan kalian itu adalah pesantren, bas, nggak ada yang lainnya. Kalau Madin itu masih setengah-setengah. Tapi pesantren itu yang bisa menyelamatkan kalian. Yang jadi Ustaz belajar dari mulai umum Ustaz iya, di pesantren juga iya, sampai sekarang Ustaz masih belajar di S3 di UIN Malang. Jadi artinya Ustaz katakan, kalau kalian tuh mau belajar di tempat seperti UIN Malang sekalipun, yang masih nuansa agama, nggak bisa selamat. Bagi perempuan, yang kebanyakan bodoh, nggak pakai akal. Gitu. Nah, Ustaz katakan begitu karena kalian Ustaz anggap anak-anak sendiri. Nah, jadi susah. Mau selamat daripada fitnah akhir zaman ini susah. Gitu. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah kita harus sabar belajar di pesantren di dalam bimbingan seorang guru yang dekat kepada Allah, yang ikhlas, yang mengajarnya nah, dengan bimbingan orang semacam itulah sahabat-sahabat Nabi berubah, ini itu berubah, tabi ini itu berubah, mempunyai konsep yang sangat kuat dalam agamanya sehingga mereka itu jaya dalam segala hal itu karena itu. Jadi bukan karena gelarnya mana, mana ada dokter yang manfaatnya luar biasa mana. Sedikit. Oh, kiai banyak. Ustadz banyak. Apa enggak? Yang semacam nggak membuka. Oh kita mau cari gelar-gelar itu apa? Cari gelar itu atau apa? Nah, kalau ustadz sendiri mencari gelar itu supaya saya katakan kalau mau selamat daripada fitnah akhir zaman masuk pesantren atau nggak masuk pesantren madin. Kalau nggak leskan nggak ustadz masukkan. Harus ada ilmunya Rasulullah SAW. Kalau nggak nggak bakal selamat. Nah, kalau saya ngomong begitu kapasitas Ustaz sebagai kiai pasti di tertawakan sama mereka yang dokter yang yang berpendidikan pendidikan formal itu. Tapi kalau Ustaz ngomong begini sebagai kiai sebagai dokter juga mau bilang apa? Itu itu saja. Sebelah untuk ngambil dokter itu itu saja. Untuk senjata Ustaz itu supaya mereka itu nggak bisa bicara apa-apa. Bener loh. Nah, ini yang berbicara bukan cuma kiai tapi dokter dia. Dia rektor juga. Ah, mau bilang apa gitu. Nah, jadi kita itu hanya mencari gelar seperti itu. mau cari gelar untuk hidup. Aksian ah, deh. Cari gelar untuk hidup. Mem tanpa gelar juga hidup orang. Mem. Nah, jadi itu salah yang semacam itu. Jadi cari gelar untuk Allah, untuk Rasulullah. Semuanya kembali pada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan demikian kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alaihi sahbihi Bagaimana? Paslon. Hah? Sampai mana? Likuli insanin. Gal faslun likuli insanin lisanun. Walikuli lisanin bayan. Faman aba aibun waman kola, ujib walbadi adlam wad yandam Pem. Jadi ini adalah sebuah kata-kata hikmah. Kata-kata yang simple tapi banyak arti. Beliau katakan di kulit insan lisan. Bukankah setiap manusia itu punya lidah? Pem. Walikulli lisanin bayan. Setiap orang yang punya lidah pasti dia bisa menjelaskan kan? Kenapa orang bisa bicara? Karena punya lidah. Pem. Kenapa orang bisa menjelaskan? Karena ada lidahnya. Nah, jadi itulah fungsi daripada lidah. Nah, manusia itu dibedakan dengan makhluk yang tidak berakal itu dengan lidahnya. Karena makhluk yang tidak berakal tidak bisa menjelaskan apa yang dia mau. Tapi yang berakal dia bisa menjelaskan apa yang dia mau. Menjelaskannya itu dengan li, lidah. Faman aba aibun. Barang siapa yang mencaci, maka itu adalah sebuah aib. Waman gola ujib. Barang siapa berkata, pasti akan dijawab wal badi adlam. Orang yang memulai itu adalah orang yang lebih menyesatkan. dalim yandam. Orang yang menzalimi itu pasti suatu waktu dia akan menyesal. Jadi artinya apa? Manusia itu yang dibidik itu apanya sih gitu Jadi manusia itu yang dibidik itu adalah amalnya. Tidak ada yang lain. Ganteng orangnya tapi dia itu buruk amalnya. Masih berfungsi kegantengannya? Gak berfungsi. Mau kamu dapat orang ganteng seperti artis, tapi kelakuannya itu kayak binatang. Mau? Gak mau kan? Mau dapat orang biasa-biasa saja seperti Ustaz nih, tapi dia ahlaknya bagus, ilmunya bagus. Mau nggak? Bukan Ustaz, yang kayak Ustaz. Gitu loh. Nah, paham? Nah, lebih baik yang semacam itu. Kenapa? Karena yang paling penting itu dari manusia itu adalah lidahnya lidah itu apa kepentingan lidah penjelasannya. Nah, dari penjelasannya itulah orang itu dapat dinilai. Kalau orang suka caci maki, ah ini orang nggak benar ini, gitu loh. Orang suka menzalimkan orang lain, ah nggak benar ini. Semuanya ucapan, semua dari ucapan, gitu. Loh. Nah, karena apa? Lisan itu adalah bukti dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau lisannya itu baik, ucapannya, tutur katanya itu lembut dan sebagainya, berarti dia perangainya baik. Tapi kalau dari ngomongnya aja kelihatan, dari cara e, nada cara berbicaranya itu sudah kelihatan. Kalau sudah nadanya suka bentak-bentak, tinggi dan sebagainya, ah ini suka marah-marah ini. Ini ahli marah dan sebagainya. Ah itu dapat ketahuan gitu. Itu loh maksudnya. Jadi kata beliau di sini kalau di, dari dari diri manusia itu ada sesuatu yang harus diperbaiki, yang paling utama diperbaiki itu adalah hati. Lalu apa? Lidah. Kenapa lidah? Karena lidah itu adalah sebagai media daripada hati. Maksud hati itu terlaksana tidak? Iya terlaksana. Lewat siapa? Tidak. Fem. Adakah di antara kita yang mau makan cukup di dalam hati lintasan? Nyuruh sama ya temannya, eh ambil lo makanan. Tapi dalam hati tok. Bisa? Gak bisa kan? Kecuali apa? Kecuali dengan lisan. Baru jelas. Baru mafhum. Kalau dengan... Masih belum jelas. Bisa jadi aku saya gigi, ambilkan obat. Ah gitu. Bukan minta makan. Nah, jadi lisan isyarat itu beda. Tapi kalau lisan, ambilkan makan, aku mau makan. Jelas, nggak perlu isyarat, nggak perlu apa. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi artinya apa? Jadi seseorang itu kalau mau memperbaiki, perbaiki hatinya dulu, lalu lidahnya. Jadi cara ngomong itu yang benar. Anzilinas manazilahum. Rasulullah itu mengajurkan kepada kita anzilinas manazilahum. Dudukkan setiap orang itu dengan kedudukannya masing-masing. Dudukan guru itu di mana? kedudukan orang tua itu di mana, cara berbicara dengan guru itu beda dengan cara berbicara dengan orang tua. Cara berbicara dengan yang lebih tua berbeda dengan cara berbicara dengan yang lebih muda, apalagi dengan anak-anak, beda. tema Itu harus bisa membedakan dan memposisikan masing-masing dengan posisinya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu adalah orang yang bijak yang semacam itu. Untuk menjadi orang yang bijak semacam itu membutuhkan kepada teori dan aksi. Fem, teori saja tanpa aksi nggak mungkin. Aksi saja tanpa teori juga nggak mungkin. Jadi harus ada teori, ada aksi. Teorinya dari mana? Ya? Dari kitab. Aksinya dari mana yang kita dapatkan daripada guru itu? Kemudian di dituntun oleh guru, diarahkan oleh guru. Gini loh caranya, gini caranya. Oh, jadi faham. Nah, jadi harus ada teori, ada praktek, ada teori, ada aksi. Itu maksudnya gitu. Gul. Apa itu? ma gul ya apa ba'da ya ya gulma gulma yasurru radduhu wa jawabuhu fa kullu insanin yantiku katakan apa yang disenangi untuk dibalas atau dijawab gul mayusarru radduhu wa jawabuhu atau gul mayasurru raddahu wa jawabahu. Katakan apa yang kau senangi. Faham ketika orang itu membalasnya, katakan dengan ucapan. Fa kullu insanin yantiku karena tiap manusia itu akan berbicara. Jadi artinya apa? Yang menentukan orang itu baik atau tidak kepada kita itu ucapannya. Nah, jadi sebelum kalau kita ingin mendengarkan jawaban yang enak, ya ngomong yang enak. Kalau kita ingin mendengar, mendengarkan jawaban yang tidak enak, ya ngomong tidak enak. Nah, gitu. Jadi semua itu tergantung kepada pelakunya, pembicaranya itu siapa. Gitu. Nah, jadi kalau bicaranya enak, pasti jawabannya eh enak. Tapi kalau bicara nggak enak, pasti nggak enak juga. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, maka ada budi pekerti dalam berbicara. Di antaranya tidak boleh berbohong. Nah, kalau kenapa berbohong itu berarti nggak enak jawabannya itu berarti siap-siap tuh nggak enak gitu loh. Karena bikin orang itu kecelek, gitu loh. Ya kan? Nah, itu kebohongan itu namanya. Itu pula nggak boleh kita berbicara dengan yang menyakiti orang lain, mengejek, menghina. Nah, begitu pula kita tidak boleh membicarakan orang lain bergibah, memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Nah, karena semuanya itu ucapan yang tidak baik. Nanti jawabannya nggak baik juga. Gitu. Coba orang diam, orang mau bilang apa? Nggak ada nggak ada nggak ada responnya. Karena diam kita. Nah, tapi kalau kita bicara, ah, pasti orang itu ada respon nanti. Jadi inter interaktif itu karena ada ada aktif dari satu sisi, nanti aktif yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau dia itu cuma diam, ayo kita bikin seminar ya. Oh baik Sat, gimana cara seminarnya? Diam. <laughs> Lihat-lihatan aja gimana. Ah, bisa terlaksana seminar itu? Enggak bisa, enggak ada yang bicara, <laughs> semuanya diam gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu itu ingin orang lain itu baik, cara bertutur kata itu harus yang baik. Dan tutur kata itu adalah imam. Pemimpin dari semua badan itu imam. Ini mulut. Jadi kalau kamu nggak siap untuk berbicara, jangan bicara. Tapi aksi aja, action aja. Misalnya selaman, diem, untuk. Nah, itu lebih baik. Makanya kan dikatakan di dalam sebuah syair, uh, Iza tamma Aklul mar'i kolla kalamuhu. Wa aikin bihamkil mar'i idza kana miksa ra. Katanya, jika sempurna akal seseorang, maka dia akan berbicara sedikit. Kalau sempurna. Eh, makanya kan bicaranya laki perempuan yang banyak. Laki apa perempuan yang banyak bicaranya? Berarti apa? Nah, Ustaz nggak ngomong, kalian ngomong. Ayo, eh, berarti apa? Tadi sebutkan di dalam syair, "Idza tamma aqlu mar'i galla kalamuhu." Jika sempurna akal seseorang, dia akan sedikit ngomongnya. Kalau banyak ngomongnya berarti Berarti kurang. Jangan kau sepakai bilang tidak, tidak terlalu halus, kurang sempurna. Kalau tidak sempurna itu bukan bukan bukan terlalu halus, terlalu kasar. Yang terlalu halus itu pakai buka apa kurang sempurna. Bukan tidak sempurna, oh, tidak sempurna itu akalnya tidak sempurna. Kan kayak sinting itu, tidak sempurna. Tapi kalau kurang sempurna, dia sempurna, cuma dia kurang. Jadi tinggal menyempurnakan aja jadi sempurna. Kalau tidak sempurna nggak bakal sempurna. Nanti pilih yang mana? Perempuan itu tidak sempurna apa kurang sempurna? Tidak sempurna apa kurang sempurna? Perempuan itu tidak sempurna apa kurang sempurna? Kalian yang bilang bukan Ustaz kan? Nah, itu loh. Tema. Jadi dengan omongan itu bisa membolak balikkan fakta. Itu hebatnya ucapan. Jadi ucapan itu adalah pemimpin dari semua badan nih. Dan dia itu adalah rasul yang paling utama, utusan paling utama, media paling utama daripada ha. Kerajaannya di mana? Di hati kerajaannya. Kita yang menentukan, kita rajanya. Jadi sebelum ngomong pikir dulu, baik apa tidak gitu. Nah, jadi kalau dikatakan oleh para ahlinya, para pakarnya melalui sebuah penelitian Bahwasanya perempuan itu rata-rata setiap hari berbicara berapa? 40 ribu. Laki-laki berapa? Ah, berarti kan betul kata Nabi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya akalnya perempuan itu di bawah separuh. Separuhnya akal laki-laki. Separuhnya enggak? Coba lihat. Nah, ini adalah suatu bukti akan mujizatnya Nabi SAW yang belum ada. Waktu itu pengambilan sampel dan sebagainya. Jadi medpen itu metode penelitian belum ada zamannya Nabi. Tapi Nabi SAW sudah paham. yang namanya eh, apa ucapan itu menunjukkan kepada ah, akal. Jadi kalau semua dia itu akalnya sempurna, sedikit ngomongnya. Kalau akalnya kurang sempurna, banyak ngomong. Sudah tahu kamu sekarang? Yang banyak ngomongnya berarti pinter apa nggak pinter? Hmm. Pinter, pinter betul, pinter ngomong. <laughs> pinter ngomong, tapi bukan pinter betulan gitu Paham? Jadi orang apakah profesor itu pinter ngomong? Ayo, profesor pintar ngomong. Pelawak pintar ngomong nggak? Pelawak sama profesor pintar mana? Pelawak. Pelawak apa, apa profesor yang lebih pintar? Pintar sungguhan profesor. Kalau lawak itu pintar ngomong. Nah, kamu itu posisinya di mana? Nah, kalau mau mau jadi seperti pelawak ngomong terus nggak bisa nggak ngomong pelawak itu nggak laku nggak bakal dipakai lagi itu pelawak kalau nggak ngomong nah, tapi pelawak cuma gitu lah. Nah, tapi kalau kamu menjadi orang pintar, nggak banyak ngomong. Wa aikin, yakinlah kamu Biham kilmar'i dengan kebodohan seseorang izahkan kana miksara jika dia itu banyak ngomong. Nah, makanya jangan ngomong yang banyak. Ngomong banyak pasti tergelincir. Pasti salah-salah, pasti nanti gitu. Kalau nggak salah pada manusia, salah kepada kalau nggak gibah, ini dan sebagainya. Mau bicara yang halal, mau bicara yang mubah, masalah bawang, sampai kapan sih? Bawang itu ada yang dua, bawang putih, bawang merah. Nah, bawang itu ada kulitnya, kalau dikupas itu dekat mata jadi berair. Jadi bawang itu rasanya beda antara yang merah sama yang putih. Jadi kita bicara satu jam itu nggak bakal habis sudah. Paling 10 menit habis mau bicara apa lagi bawang. Ya kan? Akhirnya apa? Yang tadinya mau ngobrol bawang akhirnya kemana-mana. Oh iya waktu saya beli bawang di sana itu yang jual itu uh jelek banget orangnya. Ah tuh kemana-mana belinya. Kita sudah ngomong, mau ngomong bawang ya, jangan ngomong yang mana-mana gitu. Hanya karena banyak ngomong jadi kemana-mana gitu. Eh, nah, makanya jadi eh, hendaknya kita itu mempersedikit ngomong. Gimana caranya mujahadah? Seperti siapa? Sina Abu Bakar Asid. Nah, mulai sekarang silahkan bikin mujahadah taruh pem batu di mulut. Jadi kalau bicara keluarkan dulu. Sudah ngomong masukkan lagi. Tapi ketika nggak berbuah, puasa kalau puasa masih batal nanti puasanya. Gitu. Siap? Siap? Siap atau tidak? Nah, kapan mau dilakukan? Hah? Nah, itu loh kamu cuma banyak ngomong doang gitu. Tapi nggak mau diterapkan, terapkan. Pem terapkan. Enggak usah pakai batu, udah. Sekarang sekarang jangan ngomong kecuali setelah ngomongan itu benar-benar dipikirkan. Menyakiti orang enggak? Salah enggak? Dosa enggak? Ah, enggak dosa, enggak menyakiti orang, enggak salah ngomong. Atasi, jangan banyak. Supaya kita nggak nggak apa nggak nggak capek sendiri karena masalah nantinya gitu. Nah, jadi kita minta pada Allah Taala semoga kita termasuk yang nantinya meninggalkan dunia fana ini dengan dalam keadaan syahid sehingga nanti kita masuk surga dalam keadaan tanpa hi, hisab dan semoga kita semua termasuk yang dikasih oleh Allah Taala dan Rasulnya. Semoga kita tidak keluar daripada bulan Ramadan kecuali kita sudah salah satu daripada yang dibebaskan daripada api neraka sehingga selamanya kita akan terbebaskan dari api neraka sehingga pasti kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW ala hadiniya walikul niatin salihah wa lamana salih al-fatihah Ya Rabbana